Keluarga Karimata, Kebanggaan Madura, mempersembahkan serial Sandiwara Radio, Sabda Pandita Radio. Jawablah Kenuma, benarkah kau berada di belakang peristiwa ini? Tidak, Tuanku. Hamba tidak berada di belakang peristiwa yang baru saja terjadi. Kau tidak berbohong, Ken Umang? Baginda Tuhanku tidak percaya kepada hamba. Jawab pertanyaanku. Kau tidak berada di belakang peristiwa ini. Tidak. Umar, aku minta jawab dengan kejujuran. Janganlah kau menimpakan sebuah kesulitan kepadaku. Jika sampai terjadi sesuatu pada Pangeran Pati, maka semua orang di Singasari akan menuduhku Akulah sebenarnya yang melenyapkan Anusapati. Ayo, jawablah Ken Umang. Baginda, hamba tidak mau Baginda bersikap kasar seperti itu kepada hamba. Hamba sudah menjawab bahwa hamba tidak berada di belakang peristiwa itu. Hamba mengatakan sebenarnya, hamba memang berkepentingan dengan lenyapnya Anusapati itu. Karena ia akan menjadi duri di dalam daging hamba. Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan Lela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merebut pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. selama ini sedang mengamati gunung. Gunung apa? Seperti kurang pekerjaan saja mengamati gunung. Jika yang diamati adalah gunung yang akan meletus, siapapun mempunyai kepedulian besar terhadap peristiwa itu, Adi Gawang Ale. Karena membahayakan jiwa orang banyak, rasanya tidak. Dan aku kira bukan itu yang dimaksud oleh ayah. Tentu bukan gunung yang sebenarnya. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara, Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-22 dengan judul Pajang Condo Birowo. Dalam seri ke-631 ini dengan para pemain M. Abuk sebagai Narok, Lili Nur Indah Sari sebagai Umang, Tato dan Salman sebagai prajurit jaga, Eri Fadli sebagai Kameswara, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. pintu yang tertutup telah terbuka. Di sana berdirikan Ken Arok yang menatapnya dengan tajam. Dada Ken Umang berdesir. Namun keris itu telah mempengaruhinya sedemikian tajam melakukan itu, Kenumang? Hamba harus membunuhnya, Tuanku. Kenapa? Apa salahnya? Prajurit ini abdi Kendedes, Tuanku. Ia pemuja Kendedes. Itu sebabnya hamba harus membunuhnya. Prajurit ini harus mati. Prajurit ini harus mati, Tuanku. Kau gila, Kenumang. Letakkan keris itu. Tidak, Tuanku. Hamba harus membunuhnya. Prajurit ini harus mati di tangan hamba. Harus dibunuh, Tuanku. Letakkan keris itu, Kenumang. Ayo, letakkan keris itu. Kau harus aku bunuh. Kau prajurit keparat. Kau harus kubunuh. Nah, terimalah kematianmu. Ken Arok ternyata masih mempunyai kesempatan untuk menolong prajurit yang telah tersudut itu dan Arok meloncat dan menyambar tangan yang terayun. Tangan itu dipelintir, keris pun telah berpindah tangan. Ken Dedes terkulai, mengeringai kesakitan. Ken Dedes nampak kebingungan. itu harus dibunuh tuanku. Pikiranmu sudah tidak waras, Umang. Siapa yang mengizinkan kau masuk ke gedung pusaka ini? Hmm? Jawab, Umang. Hamba, hamba, apa yang terjadi? Kau memang gila. Kau hampir saja membunuh prajurit itu. Kau tahu? Renungkan apa yang baru saja kau lakukan, Umang. Dewa, dari apa yang telah kau lakukan, Ken Umang. Hamba, hamba, hamba tidak tahu apa yang telah hamba lakukan. Hamba, hamba tidak tahu, tuanku. Prajurit, uh, hamba tuanku. Katakan apa yang telah terjadi. Uh, hamba tuanku, uh, tuan putri Ken Umang memaksa kepada hamba untuk masuk ke dalam gedung pusaka. Hamba sudah menyampaikan bahwa tidak sembarang orang diperkenankan masuk ke dalam gedung pusaka itu, tuanku. Lalu mengapa kau izinkan? Uh, ampun, tuanku. Tuan Putri Ken Umang mengatakan sudah mendapat izin dari tuanku. Hmm. Kau benar-benar sudah keterlaluan, Ken Umang. Hamba, hamba mohon ampun, tuanku. Kau benar-benar membuat kepalaku menjadi pening, Ken Umang. Kau hampir saja membunuh orang karena kebodohan yang kau lakukan. Bodoh sekali kau. Hamba, hamba bersalah, tuanku. Prajurit. Uh, hamba, tuanku. Tinggalkan ruangan ini. Pergi keluar sana. Dan ingat, jangan menjual cerita apapun kalau kau tidak ingin kepalamu aku lepas dari lehermu. Uh, ya, uh, hamba, ha, hamba tuanku. Gugup dan sedikit tergopoh-gopoh, prajurit itu keluar dari gedung pusaka. ken Arok memandangi ujung keris yang nyaris merenggut nyawa itu. Keris itu dimasukkannya ke dalam morangkanya, dan dengan tatapan mata tajam tak berkedip, Raja Singasari itu memandangi Ken Umang. Eh, Macam apa yang berkecamuk di dalam kepalamu itu sehingga kau nekat masuk ke dalam gedung pusaka ini, Ken Umang? Hmm? Aku perintahkan untuk jangan menangis, Ken Umang. Aku perintahkan kau untuk menjawab pertanyaanku itu. Ayo, Ken Umang, cepat jawab. Eh, ke kecemasan tuanku telah menulari hamba. Apa maksudmu? Hamba cemas dengan nasib tuanku. Hamba cemas pula dengan nasib jaya putra hamba. Lalu, mengapa kau berani masuk ke gedung pusaka ini? Hmm? Pikiran atau pertimbangan apa yang mendorongmu melakukannya? Bagaimana, Kinuman? Hamba, tuanku. Hamba harus menolong tuanku. Hamba bermaksud menguasai keris itu agar tidak menjadi bayang-bayang buruk bagi tuanku. Berhasilkah kau? Kau merasa berhasil, Ken Umang? Yang kau dapatkan justru bukan kau yang berhasil menguasai keris itu. Akan tetapi keris itu yang menguasaimu. Kau meremehkan keris itu, kan Umang. Sadarilah bahwa kau tidak mempunyai cukup kekuatan untuk menguasainya. Kau hampir saja membunuh prajurit penjaga gedung pusaka ini. Apa kesalahannya hingga kau bermaksud membunuhnya? Hamba hilaf, Tuanku. Aku benar-benar tidak senang dengan tingkahmu kali ini. Dengar, aku tidak senang. menunjukkan wajahnya yang keruh. Air matanya mengalir membasahi pipinya. Namun nampaknya Ken Arok benar-benar merasa jengkel dengan ulah Ken Umang. Terlihat dari wajahnya yang juga sangat keruh. Keris itu dibungkus kembali dengan lawe putih dan diletakkan pada sebuah pelangkan yang khusus dipersiapkan sebagai tempat untuk keris itu. apa yang telah aku katakan itu, Ken Umang. Bahwa aku benar-benar tidak suka dengan apa yang telah kau lakukan. Janganlah kau terlampau jauh mencampuri urusanku. Sampai-sampai kau berani berbohong seolah-olah apa yang kau perbuat itu atas izinku. Meski kau istri seorang raja, akan tetapi perbuatanmu yang seperti ini benar-benar tidak bisa aku benarkan. Sekarang kembalilah ke keputrenmu. Toh Jaya menangis karena haus. Tangis Toh Jaya itu yang tadi telah membangunkan tidurku. seekor kerbau yang dicocok hidungnya, Ken Umang memenuhi perintah Sri Baginda. Di halaman gedung perbendaharaan pusaka, Ken Umang melihat prajurit jaga yang hampir dibunuhnya itu menatap kepadanya dengan pandangan yang aneh. Ken Umang melotot, prajurit jaga itu menundukkan wajah. Ken Umang terus berjalan bahkan kemudian tergesa-gesa Sementara prajurit jaga yang lain yang memperhatikan adegan itu tidak kuasa menyimpan penasarannya untuk mengetahui apa yang telah terjadi. Bukankah Tuan Putri baru saja melototi kamu? Uh, apa iya? Ah, aku yakin. Aku berani bertaruh potong kelingking tanganku ini. Bahwa Tuan Putri Ken Umang tadi memelototimu. Uh, mungkin kau salah lihat. Ah, tidak. Aku yakin. Aku tidak salah lihat. Ada apa? Ayo katakan saja. Uh, nasibku saja yang sedang sial hari ini. Sial, sial kenapa? Eh, entah, mimpi apa aku semalam? Aku tidak tahu. Uh, jadi, uh, karena sebuah mimpi, Tuan Putri Ken Umang itu memarahimu. Uh, sudahlah, aku hari ini memang bernasib buruk. Akan tetapi, aku tidak ingin menceritakan apapun kepadamu. Ah, uh, kau ini biasanya kan selalu terbuka kepadaku. Ya, sebenarnya aku sangat ingin menceritakan. Akan tetapi, Sri Baginda mengancamku untuk tidak mengobrol cerita kepadamu. Aku bisa dihukum. Oh, begitu. Iya. Wajahmu pucat sekali. Eh, tubuhmu berkeringat. Nampaknya kau baru saja mengalami hal yang sangat luar biasa. Aku hampir saja mati. Hah? Ah, sudahlah. Aku tidak berani bercerita. Menyingkirlah. Jangan tanya macam-macam lagi. Kalau kau mati, wah, bagaimana dengan istrimu? Apa kau serahkan saja kepadaku? aku? pusaka, Ken Arok masih tetap berdiri bagaikan patung batu. Raja Singasari itu tidak melakukan apapun. Dengan sikapnya yang demikian itu, Ken Arok membiarkan pikirannya melayang-layang, menjelajah berbagai batas ruang dan waktu. Seperti orang bersemedi, bahkan matanya pun kemudian terpejam. Wahai Dewa, jika kau pastikan aku terpilih menjadi raja menggelar kekuasaan di bumi Jawa Dwipa ini, berilah petunjuk kepadaku apa yang harus aku lakukan. Apa yang harus aku perbuat untuk menghindari kutuk yang telah diucapkan Ibu Gandring? Tunjukkan bagaimana caranya menyingkirkan bayang-bayang buruk dari keris Ibu Gandring itu. demikian larutnya Ken Arok dengan pengemparaan dan penjelajahan mata hatinya. Dan tiba-tiba Ken Arok teringat pada seseorang. Kameswara. Adakah suara itu bisa membantuku? Iya, hanya suara yang mungkin bisa membantuku. Tapi di mana dia? Telah lama aku telah kehilangan jejaknya. suara dan ingatankan arok tertuju pada sebuah peristiwa di pesisir Paralingga berbicara soal Gandri. Iya, aku harus berbicara soal Gandri. Aku tidak mengerti bagian mana yang akan kau bicarakan ke suara. Jangan kau kira aku tidak tahu dengan apa yang telah kau perbuat terhadap Empu Gandring dan Paman Ajam Kiani, Ken Arok. Perbuatanmu itu benar-benar perbuatan yang tidak mungkin akan aku lupakan. Jangan membuat aku bingung. Aku tidak melakukan apa-apa. Lengkap sudah sikap dan sifatmu sebagai manusia. Kamu culas, licik, dan tidak tahu balas budi. Apa yang telah kau perbuat terhadap Paman Ajampiani Kaiwang? Apa yang telah kau perbuat terhadap Empu Gandrik? Orang-orang yang telah banyak berbuat untuk... Apa yang kau lakukan terhadap mereka benar-benar menyempurnakan wujudmu yang serak. Aman Ajampiani yang mati berdiri masih sempat menceritakan kepadaku. Ken Arok, aku tidak bisa menerima perlakuanmu terhadap mereka. Akulah yang akan membalas dendam kesumat mereka. suara tentu tidak akan mau melakukannya. Oh, jagat Dewa Batara. Bagaimana caranya aku melepaskan diri dari jeratan yang memuakkan ini? Ken Arok semakin larut dalam kesendiriannya hingga tiba-tiba dia tersentak Mengutannya pada sebuah tempat telah menumpukan gagasan pada dirinya. Oh, padang karautan. Iya, padang karautan. Mutiara Karimata, Anda tengah menyimak serial Sandiwara Radio Sabda Pandita Ratu di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura. tiba-tiba dia tersentak. Ingatannya pada sebuah tempat telah menumbuhkan gagasan pada dirinya Tuanku memerlukan hamba. Iya. Ada sesuatu yang akan aku bicarakan. Hamba telah siap untuk menerima perintah Tuanku. Hmm. Aku akan pergi kira-kira sebulan, barangkali lebih. Aku percayakan pengendalian pemerintahan Singasari kepadamu. Hamba Tuanku. Perintah Tuanku mengejutkan hamba. Karena sebelumnya, Tuanku tidak pernah membicarakannya jika hamba diperkenankan untuk mengetahui kemanakah Tuan Sri Baginda akan pergi. Sebelumnya memang tidak pernah aku rencanakan di Posari. Keinginan itu datang mendadak. Aku akan pergi ke Karautan. Karautan? Iya. Yang hamba ketahui, tempat itu berupa padang ilalang yang tidak ada penghuninya. Bahkan menjadi sarang perampok dan berbagai binatang berpisah. Lupakah kau bahwa ada orang yang pernah dijuluki singa liar dari padang karautan? Hamba, tuanku. Hamba hampir saja lupa. Tuanku Sri Baginda yang pernah mendapatkan julukan itu. Dengar, di Posari. Sudah lama aku tidak menengok tempat itu. Aku ingin tinggal di tempat itu untuk beberapa saat lamanya. Ampun, tuanku. Tempat itu bukan tempat yang menyenangkan untuk ditinggali. Apalagi untuk bercengkrama Aku ke sana tidak untuk bercengkerama, Senopati Diposari. Apa tujuanku aku tidak bisa menceritakannya. Aku tidak bisa menunda-nunda waktu. Tengah malam ini nanti aku akan berangkat. Aku percayakan pengendalian Singasari kepadamu. Pengangkatanmu sementara menggantikan segala perintahku. Akan aku lambari sebuah surat kekancingan yang akan diundangkan kepada segenap narapraja juga wakil pemerintahanku di Kediri yang saat ini berada di tangan Rangga Lampitan. Atas namaku, kau harus menjaga ketentraman negara, ketentraman kota raja, dan ketentraman istana, serta menjalankan roda pemerintahan. Nah, adakah yang ingin kau bicarakan? Hamba, tuanku. Hamba akan menjalankan segala perintah tuanku. Namun sebenarnya, ada sesuatu yang akan hamba sampaikan. Katakan. Soal Kiai Paraji Gading. Hmm. Ada apa dengan Kiai Paraji Gading? Ampun tuanku. Sebenarnya hamba merasa heran. Karena menurut pendapat dan penglihatan hamba, tuanku belum melakukan sesuatu tindakan terhadap Kiai Paraji Gading, Orang yang berada di belakang lambung dan samberwulu yang telah berani mencoba merampok keris Empu Gandring itu. Ah, rupanya kau selalu mengamat-amatiku di Posari. Hamba, tuanku. Bahkan jika hamba tidak salah, tuanku baru saja memerintahkan kepada Kiai para Jegading itu menghubungi seseorang untuk melarung keris Empu Gandring. Hmm, kau ternyata tahu cukup banyak Senopati di Posari. Siapa yang telah memberitahumu? Tidak seorang pun yang memberitahu hamba tuanku. Semuanya adalah kesimpulan dari apa yang kebetulan hamba perhatikan. Tuanku, tampaknya sebagai senopati yang tuanku pilih untuk mewakili tuanku menyelenggarakan pemerintahan. Selama Sri Baginda tidak ada. Rasanya hamba berhak mengetahui persoalan kiai para jigading. Kau benar, Diposari. Kau memang berhak mengetahuinya. Dugaanmu benar bahwa para jigading berada di belakang Lambong dan Samberwulung. Para jigading telah mengakui. Jika hamba diperkenankan mengetahui. Lalu tindakan apa yang telah tuanku ambil terhadap orang itu? Tampaknya tuanku tidak menjatuhkan hukuman kepadanya. Aku mengerti mengapa kau menggugat seperti itu di Posari. Akan tetapi aku juga meminta kau mengerti jika aku memaafkannya. Alasan apa yang tuanku pergunakan untuk memberi maaf Raja Gading? Oh, sebenarnya lah. Aku merasa orang yang bernama Paraji Gading itu telah menghinaku. Seharusnya aku tidak memberi maaf kepadanya. Bahkan aku akan menjatuhkan hukuman mati kepadanya melalui tanganku sendiri. Akan tetapi, Ken Umang, Ken Umang memintakan maaf untuknya. Tuanku mengampuninya. Iya. Tuanku, apakah hamba diperkenankan untuk menyampaikan kecemasan hamba kepada tuanku? Katakan di Pusari. Tanpa bermaksud mencampuri kehidupan rumah tangga tuanku. Namun, hamba lihat istri tuanku yang tua, Tuan Putri Kendedes, berada dalam bahaya. Lebih-lebih karena dalam waktu yang cukup lama tuanku akan pergi meninggalkannya. Tidak ada bahaya itu di Posari. Kau hanya dibayangi oleh penilaianmu sendiri yang terlampau berlebihan. Hamba merasa tidak menilai terlampau berlebihan, tuanku. Hamba hanya membayangkan bahwa di istana pada saat ini ada seorang lelaki yang mempunyai ilmu kanuragan yang luar biasa. Orang itu mampu menyembunyikan diri di balik ajian Panglimunan. Orang itu mampu menghilang, tuanku. Bagaimana jika para jigading itu melakukan ulah yang tidak terkendali selama tuanku pergi? Oh, jadi itu yang kau cemaskan di Posari. Hamba tuanku. Baiklah. Kalau hal itu yang membuatmu cemas, aku akan membawa para jigading itu menyertai perjalananku ke padang karautan. Kecemasanmu bahwa para jigading akan melakukan sesuatu yang di luar kendalinya tidak beralasan lagi di Posari. Amba tuanku. Bagaimana dengan keris Empu Gandring? Kenapa dengan keris itu? Tuanku telah memerintahkan seseorang untuk melarung keris itu. Kau bisa menebak apa yang telah terjadi. Orang yang menjalankan perintah tuanku itu tentu tidak berhasil. Dan itu secara aneh telah kembali ke dalam istana. Orang yang kau sebut itu bernama Porosoro. Kau benar. Ia tidak berhasil. Dan Kris itu telah kembali ke gedung perbendaraan pusaka. Senopati Diposari. Secara khusus, Sri Baginda meminta kepada Diposari untuk melipat gandakan penjagaan terhadap gedung pusaka. Ken Arok tidak ingin apa yang dilakukan oleh Ken Umang itu terulang kembali. Maka demikianlah, Ken Arok kemudian menyampaikan rencananya itu kepada kedua istrinya. Dan Ken Arok kemudian berpamitan pada Ken Dedes. Kanda Aku akan meninggalkan istana untuk waktu yang cukup panjang. Mungkin sebulan, mungkin lebih. Ampun Tuanku, kemanakah Tuanku akan pergi? Aku akan ke suatu tempat yang tidak jauh letaknya dari Kediri. Tempat itu bernama Karautan. Kesanalah tujuanku. Jika hamba diperkenankan untuk mengetahui apa yang akan Tuanku lakukan di padang Karautan itu, Hamba mendengar padang karautan adalah sebuah tempat yang mengerikan. Tempat yang dulu kala dihuni oleh perampok ganas. Dari siapa kau pernah mendengar kisah tentang padang karautan itu, Kendedes? Hamba Tuanku Sri Baginda. Ayah hamba, Empu Purwa Surya Suci, banyak menceritakan tempat itu kepada hamba. Tidak diceritakan pula siapakah perampok liar yang pernah menghuni tempat yang bernama Padang Karautan itu. Ampun Tuanku, hamba tidak tahu yang Tuanku maksudkan. <laughs> Baiklah kalau memang kau tidak tahu. Apa keperluanku kepada padang karautan sebaiknya kau tidak perlu mengetahuinya, Kendede. Aku harus meninggalkan pesan kepadamu. Jaga dirimu baik-baik. Ingat bahwa kau pada saat ini sedang mengandung bayi keturunanku. Hamba Tuanku. Kau tidak perlu memikirkan apa-apa, Kendedes. Kau harus menenangkan diri. Hamba akan melakukannya, Tuanku. Meski hamba masih merasa cemas atas sebuah ganjalan. Ganjalan apa? Apakah Tuanku Sri Baginda akan singgah ke Padepokan dan Kandaka di kaki Gunung Kangsir itu? Eh, kenapa? Hamba mohon, Tuanku janganlah singgah ke sana. Kenapa, Kendedes? Biarlah Anusopati anakku merasa tenang berada di tempat itu, tuanku. Setelah berpamitan kepada Ken Dedes yang hamil muda, mengandung benih dari Ken Arok, Ken Dedes menuju ke keputren lainnya, ke keputren yang dihuni oleh Ken Umang. Dan tanpa berbelit-belit, Ken Arok langsung mengatakan keperluannya. Tuanku akan pergi? Iya. Kemanakah tuanku akan pergi? Padang Karautan. Berapa lama Tuanku Sri Baginda akan berada di sana? Mungkin sebulan, Ken Umang. Akan tetapi bisa lebih, bahkan bisa 50 hari. Selama aku tidak berada di sana, aku telah mempercayakan penyelenggaraan pemerintahan kepada Sinopati Deposari. Senopati Deposari? Iya. Mengapa Tuanku terlalu mempercayainya? Mengapa harus Deposari yang Tuanku tunjuk? Kau lupa dengan apa yang pernah aku katakan kepada Ken Umang. Jangan kau mencampuri urusan pemerintahanku. Jika aku memutuskan menunjuk Diposari untuk menyelenggarakan pemerintahan selama aku berhalangan, aku sudah mempertimbangkannya masak-masak. Aku telah mengenal Diposari cukup lama. Nah, Umang, aku menghendaki agar selama aku pergi tidak terjadi apa-apa di dalam istana. Apa yang kau lakukan di dalam gedung pusaka, jangan sampai hal itu terulang kembali. Kau akan sangat mengecewakan aku jika sampai terjadi. Hamba tuanku. Perintahkan kepada seorang emban untuk memanggil para jigading sekarang juga. Mengapa dengan paman para jigading tuanku? Aku menghendaki para jigading itu menyertaiku ke padang karautan. racik gading yang masing-masing menggunakan seekor kuda telah meninggalkan istana. Di gerbang diantar dengan penghormatan penuh oleh para prajurit yang melakukan tugas kawal istana. Kuda-kuda itu berderap melewati gerbang barat, meninggalkan debu yang mengepul. serial Sandiwara Radio Sabda Pandita Ratu hanya di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura.